Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي لا نبي بعده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو مبتدي ومن يضلل فلا هادي له وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الآية Waqala Nabi SAW Laisya syadidu bisyur'ati Innama syadidu yamliku nafsahu indal godob La tagdob Walakal jannah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama salli ta'ala ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barok ta'ala ali Ibrahim Fil alamina innaka hamidum majid Spesial siang hari ini berkah Allahumma sayyiban nafi'an Doa kita diijabah lama tak hujan. Hari ini kita lagi kajian hujan turun. Alhamdulillah. Semoga hujannya tidak jadi musibah tapi jadi berkah. Memetik arti menuai hikmah, mengurai makna daripada apa yang sedang terjadi berupa hujan turun sedikit. Robbi jidni ilman supaya menjadi tambahan ilmu. Warjukni pahman kemudian jadi rizki setelah kita paham karena paham terhadap ilmu lalu dengannya kita mengamalkannya itu pun adalah rizki. Jadi rizki teh tulis yang status. Lamun ngaji menang ilmu tuluy diamalkan bari ikhlas tak etar rizki teh. Ngaji jauh dijukjuk angang di teang hujanan mamacetan eueuh mobil sorangan kanu angkot kanu grab kana gojek tuluy hujan turun kalau kita mau bertafakur apa pelajaran dari sebuah kejadian bernama hujan Rasulullah SAW diutus itu seperti hujan turun dengan membawa kitab Al-Quran Hai hujan di mana turunnya? minas sama imaan di langit Allah diturunkan hujan yang menimpa kemudian bumi air hujan ninggangna kanu naon karena tanah ujung nama rekana kenteng rekana seng rekana asbes ujung nama karena tanah nah Ustadz jadi banjir da nah di beton jadi monok di balai enah sarare cai teh di imah penduduk itu kerusakan jadi tafakur itu melihat ida nadoro iktabaro ketika melihat sesuatu dia mengambil pelajaran. Ada apa dengan hujan? Perhatikan hujan turun. Rahmat hujan teh. Maka Abu Nuas sahabat Nabi pernah menyatakan seperti ini, aku akan lari dari rahmat Allah. Sementara orang mah ngahaja katrans trans Allahumma ftahli abwaaba Doa masuk masjid Ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Kita mau mencari rahmat, justru di riwayat ini mah Abu Nu'asma malah mau lari dari rahmat Allah. Semua kaget dong viral saat itu dilaporkan ke Nabi, dilaporkan ke Raja. Eta Abu Nu'asna ngomongnya ngomongna sangenahna rek lumpat tina rahmat Allah. Tewak jelemana tabayun. Tong napsu tanya hula. Tema kita hari ini adalah menahan hawa tong nafsu memenang berita tepat tabayyanu tanyakan bising boga alasan lain kunaon ngebut make motor teh ternyata lain lagi gerusuh yang ngising tahan tenang al ajalatu minas syaiton tergesa-gesa itu perbuatan setan hujan rahmat tapi Abu Nuas menyatakan aku akan lari dari rahmat Allah tanya non maksudnya rek nyuhan tinu hujan sepakat seri raja teok itu berarti Abu Nuas dalam pemahaman rahmat itu kasih sayang mun Allah tenyahin mah mau diberi hujan ketika jakat ditahan sodakoh nges remung. tidak ada hujan lagi kalaupun turun sewaktu-waktu lain kerjelma kersasatoan anu bertasbih maka sok ayah istisko kemarin saya hujan gini tuh terakhir ke Bogor ceramah Bogor teh ongkoh kota hujan tapi nah hujan tongsok sombra iker safar dikebretkan bu salila ceramah tah maka saya barusan pas parkiran Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah terima kasih kita pun diutus Rasul bernama Muhammad sok apa biar fokus nya siap nya Oke, kalau sudah tertib kita lanjut ya. Ini berat, ini temanya menahan hawa nafsu. Jadi ame nafsu nginum heula Sok ditertibkan dulu duduknya. Ibu sapnya lurus ya, tekengi ngareol supados katingalina katingalina sae nya Oke lanjut ya Tidak ada manusia yang bisa menahan hujan Ustadz etaning pawang hoak mau bisa nahan bisa tenurunkan jadi ulah kajebak tahoyul kumaha eta teh pawang hujan nepi ka mun rek mengbal supaya hujan teu turun calana da, calana jero dihaluan ame hujanna eraeun dalam mitos itu saya akan memetik hikmah dari hujan turun jadi hujan teh rasul diutus itu seperti hujan dalam satu hadis asoba ardon yang menimpa bumi tergantung tanah yang seperti apa yang ditimpa hujan tanah ada tiga catat Biar kita bisa menahan hawa nafsu kalau kita tahu dari mana berasal, dari apa bahan baku kita. Ketika hujan turun, pertama menimpa tanah yang subur, lembang, hujan. Lalu setelah hujan tumbuhlah rumput. Dina paping bloke sok ayahnya relapnya. Itu mun hujan turun teh, apapun yang tidak ditanam sekalipun itu tumbuh. Allahumma sayyiban nafi'an manfaat. Itu bukti Allah ngasih rahmat. Fatahna alaihim barokati minas sama. Terbukti sebuah tempat diberkahi itu hujan turun. Kemarin di Arafah hujan. Yang hajian kemarin ya, di Arafah hujan. Jadi wenges katingang hujan mah jukut. Tong baru diplak diplak gitu jadi. Berarti tanah itu sub. sub. Ada tanah kedua menggenang. Hujan turun teh, teh nyerep cai teh, tapi menggenang bahasa Amerikana nyangkrung gitu we, eh, ditampung nyerap cilencang dalam Islam ada etika terhadap cilencang air tergenang nggak boleh dikencingi nggak boleh dikotori bising diminum air tersebut ku binatang ucing anjing jelema anu rek wudu kehausan kalau air tergenang itu menggenang namper herang bisa dimakan maka dalam Islam dari riwayat Abu Qatadah nggak boleh dikencingi tak Islaman nukitwe diurus maka kalau Islam dituduh teroris saya nggak mau air air air tergenang saja nggak boleh dikencingi faham ya maksudnya ya artinya Islam bukan ajaran yang rusak dan mengganggu lalu yang ketiga hujan turun teh cai teh lewat weh nyerep cadas tahu cadas ada yang tumbuh di cadas ada? Lumut. Lamun orang nincak tanah angir, tiserele patuh. Pertanyaannya, manusia diciptakan dari apa? Oke. Tanah itu akan subur kalau dihujani. Maka Rasul diutus seperti air hujan. Mun ibu tinu tanah tuluy ngaji akan tumbuh amal berarti ibu kelompok tanah yang pertama hujan turun ilmu diguyur tisahawe guru jeng ustad nama diamalkan sanajan seayat sahadis kalau temanya kita menahan hawa nafsu balik ti dia teh ambek-ambekan senalengit ke seri. seuri we nah bu sena leungit seuri beda sisirangan jadi wanahan nafsa anil hawa bisa nahan hawa nafsu karena faham mesti marah itu sebetulnya mah sampai ada hadis la dob jangan marah la dob jangan marah walakal jannah kalau kamu ingin masuk sur syarat asup surga mah gampang tong amek mama mata hayang buka gede bukan anak gede amek ayat tak kenaon mama mata hayang buka anak tukang wadul kirining telepon angkat telepon ya om waalaikumsalam mau ke siapa om mau ke mama mai iya, si om bilangin mamanya nggak ada om kata mama mamanya nggak ada ongko embung boga budak tukang bohong tapi harita diajarkan ongko embung boga budak gede ambek tapi harita presentasi kena bari ambek maka saya urutnya dari bahan baku apa kita nepi ka gede ambek teh ya tinu tanah etage mun di cihujanan tumbuh subur amal perilaku akhlak karakter yang bermanfaat di petikasi di Puaibu. Hari ini temanya adalah menahan hawa nafsu. Cik bisa tina kajian ieu iya teh nawa atau atona. Sajam ngaji nama tapi perilaku nanti berubah. Salaki terbalik ah teu kudu ambek sedekahkeun deh. Budak pika kehelen senyumi doakan. Siapa yang paling berhasil mengamalkan ini ya Rasul. Ayo Rasul sok amek tara kosok tapi di tempatnya Rasul merah marah ketika lihat sahabat wudhunya nggak sempurna wailulil akob ikhmarat ainahu matanya merah lalu menyatakan selaka eta wudhu terata ayang jadi azab kubur hati-hati air kencing uprat apret kebawa sholat najis Nabi marah tapi di sisi lain Nabi diceduhan teh tengah unik maka kalau mau belajar menahan marah, pelajari karakter Rasul, catatan awalnya. Hese, komo di negara orang hayang te amek teh hese. Sasieureun sambil nyeureun sareret sarengkak sapali teh pi amek ke nepi ka parte, paranti ngambek aya nama. Astagfirullahaladzim, syat eh. Astagfirullahaladzim, gas naik deh. Bla bla bla. Air hujan menimpa tanah yang pertama subur. Mudah-mudahan kita termasuk dari kelompok tanah yang jadi bahan baku kita di tanah yang pertama. Tanah lembang, melakna naon ge jadi. Balik ngaji, ngaji nama jarang tapi diamalkan. Tanu kedua, ngaji nama rajin. Cuma nampung ilmu we cek Ustad EPG. Bari itu diamalkan kumaneh nama. Cek Ustad anu ge. Nah, ini kelompok orang yang lumayan lah. Masih ilmunya bisa didengar. Walaupun dia tidak mengamalkan tapi ada dalam Al-Qur'an atakmurunan nasa bil birri kabaturuan nitah aimanena kelompok tanah kedua aya jelma nu kitu rajin ngaji nama ngan keur bahan status henteu diamalkeun mah awas awas sing anu kareret geus tong silip long entong kan gede ajar menahan hawa nafsu cicing Tanu parahmanukatilutara ngaji tara kepangruhuhan koondadngan pengajian tara kepengaruhan keadan Istiqomah weh aya dipji Alhamil U Salilah ayah pengajian di Trans studio Bandung Abima Tarakagoda kuno ngaji ngomong na jika nu bener tumbuh tumbuh naon lukut ditincak diserelu omongan api kanyeriun nyilakakan batur zol mudil sesat menyesatkan tah cik urang muhasabah di tema awal menahan hawa nafsu tanya diri urang tinu tanah nu mana nah, itu mah jawabannya di masing-masing geus tong silireret cik tinu tanah nu mana urang teh tina tanah cemimin ceoneng ceeha ceiroh geningan urang teh dulur sia jeung genteng Jeng bata jeung coweet jeung ceng-celengan tedulur ngan beda tugas coet maparanti ngarenos nangkara kweungwan mutu motah enak cengek mahal sarebu opat gerente meli bala-bala cengek na disumputkeun mening meli meli ceengek menang bala-bala est tong rudet lah tahan hawa nafsu teong aekk tukang bala-bala karunya hayang lada manga renos sium hiddeng we. kurang kurang asin uyah maha ku korong ngesto menahan hawa nafsu tak bisa salat bari nangtung bari diuk tuh bisa bari diuk bari nganggoler pokok kamu urusan kahipan ah, santa ewe slow ya tanah coyatmah tugasnak itu batama tugasnak itu nahan bangunan ccing candi bongkarmah candi pangsiun kecing aya Jerman juga batak Ayah Ayah jelma jika coet, ayah gawe teh nangkara kue. Nungguan mutu datang. Ayah jelma jika bata, ayah cicing, batur ngaji ya cicing, batur jumahan ya cicing, eh itu iya jelma bata. Ayah jelma jika kenteng, ayah dalam keadaan apapun tara kagoda, hujan mangga, panas silahkan. Ayah kenteng hujan ngarajleng, ah hujan. Iya, yeah, nu gelowe ku hujan mangiuhan seteh. Allah akbar kalembu ngaji wa tunuh ini orang tanah tadi menang ilmu tin hujan hujan itu dibaratkan oleh nabi aku diutus tuh seperti hujan turun yang membawa ilmu kalian dari tanah Ciknama elmunatemahaha balik gibring barho ngaj- ngabringbar poho poho Ustad epiteletik make topi di jeket kulit kadonan terrang kacamata sami'na wa asoina dia dengar tapi asoy sehingga dia lupa kuduna sami'na wa ato nah ini temanya menahan hawa nafsu loba pi ambekeun teh kadang diuji ku pamajikan diuji ku salaki diuji ku mitoha diuji ku anak diuji ku tatanga, diuji ku harta diuji ku bisnis diuji ku harta tahta wanita kuota jumlah anggota meikarta toyota sekarang tak tak tak tak tak tak tak ku mau tak maka wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa wattaqullah tanda orang bertakwa kepada Allah itu terlihat dari sikapnya menahan hawa nafsu hiji pencegahan nanti ku puasa lebar batal teka hajage uh buka teh asa hambar tadi ka opi pilus rasa garuda rasa cikur dan biasa di luar Ramadan tehnya sok itu aya kersa sapu ayah pilus garuda bersih alungken cakru pas Ramadan poho budak teh ngawurkeun alungken cakru cek budak teh ayah nggak saum Astagfirullahaladzim, ayo mana bet ngabejaan teh waka-waka. Hengke deh, can wareg. Kateleg saware batal tuh, hente, Tapi buka teh bisa bohong. Aduh tadi. Jadi ku tah tarbiatil iradah Wanahan nahan nafsa. Nahan awan nafsu mah latih diri ku sahu, Pas buka teh bahagia aja. Uh, ku teh manis ge. Berbukalah dengan yang manis teh. Tapi tidak cukup berbukalah dengan yang jelas percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas <laughs> loba pinapsuun teh hiji sing sering puasa meloba loba masalah puasa jadi tanaga ker ngomong teh uh, kan ker puasa malah lulus KBG aya angin setik dayak dayak, ngosok gigi ge Untuk nama mah behelan tapi kangkung ngagarantung nah teu ngosok gigi batal ih mitos suksa ngosok gigi batal ke puasa batal teh lamun odona diteri sikatna dicetrok disangka seblak sikat ditanya ngabalir dalulu cicing antong nanya wayah ke puasa eh ini emang mana hungkun puasa teh terpercaya mana puasa mana lulus gitu hah percaya percuma menahan hawa nafsu saum lah dua munker ambak kudu memajikan ngebaudan tong saruana kudu baur kene sholat baur kene sarekeun mau balik nges ngesare ambek-ambekan kene harewasan la ilah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ar lil muttaqin bersegeralah kepada ampunan Allah yang dengannya Allah sediakan surga yang luasnya selangit dan bumi untuk siapa lil muttaqin untuk orang yang bertakwa siapa yang bertakwa alladzina yaitu orang-orang ngawantah dina surat Ali Imran teh alladzina sepohote tara inget wasari ila magfirati min rabbikum wa jannatun ardha samawati wal ardu indatil muttaqin alladzina yadkur eh itu mah yang tafakur sih ada yang ingat enggak kelanjutan dari ayat itu alladzina setelah wasari teh geus poho teh tara inget lagi lemot nih Bu belum makan jadina salatri jadina alladzina wasani ulama magfirati rabbikum alladzina yunfikuna pisarra waddarra betul alladzina yunfikuna pisarra waddarra orang yang bertakwa itu yang punya kebiasaan memberi tatkala senang dan susah Ustaz tahun ieu mah itu bisa kurban nah Bu keur diitung dihitung kurban damun ayam pasti kurban senang berkurban susah pun dia berkurban pisarra waddarra kadituna teh wal kadiminal ghaido terkait dengan tema menahan hawa nafsu, menahan amarah. Saya baca asbabun nuzulnya. Seorang kaya punya pembantu yang suka menyediakan air untuk wudhu nya ngalayani gitu jemang sama takdir Allah berkata lain si emerna nu biasa pakai wudhu teh dijingjing ku pembantu teh coplok yeuna iya panyeklanana dak ningang nginung suku sasoleh-solehna anu soleh katingang emerna pasti cengkat hari mana ya perbudakan waktu itu terjadi izinkan wahai majikanku aku membacakan satu ayat yang aku faham dari Al-Quran sok keramak dibacakan Quran cicing wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ar bersegeralah kepada ampunan Allah dunungan hoyong kenging ampunan Allah ku kajadian ieu nyahayang atuh da Allah mah mengampuni menyediakan surga semoga anda termasuk orang yang bertakwa nya sok rek maca ayat naon maneh teh amekeun tanda orang yang bertakwa itu adalah alladzina yungfikuna pisarra wadorro dia yang mengimpakan dalam keadaan lapang dan sempit kernyerinya punten dangukeun heula abi bade bade sedekah ya ku ayat nyasok buru nyeri wal kadziminal ghaido orang yang mampu menahan marah rada cicing berarti sieun ku Al-Qur'an wal afina aninas tidak di sana majikanku apakah kau memaafkan kesalahanku dengan ayat ini aku maafkan kamu berhenti belum berhenti innallaha yuhibbul muhsinin Allah mencintai kebaikan apa kebaikanmu untuk aku hari ini aku bebaskan kamu jelema katingang emer pembantuna bonusnya pembantu loba hiji diampuni dimaafkan tulu dibebaskan di perbuda kan beda kejeng ana jelemak bagela ke amak di Quranan ccing auna jemakkercicing di Quranan so kom ko Yasin ba kesin si asli nadina tafsir Jadi menahan hawa nafsu itu bukan pekerjaan enteng kalau dasarnya bukan takut kepada contoh deh ibu. Hafal Sayyidina Ali kalau mahullahu wajah menantu Nabi ada tawanan perang. Dulu mah tawanan teh bukan di penjara, di masjid, di cangcang natihang masjid. Biar si kafir itu lihat kegiatan ngaji, sholatnya para sahabat. Udah tiga hari ditahan, Uwai perubahan sugan kabita sugan sadar gitu dilaporkan kepada Nabi ya Rasulullah tawanan itu nggak ada niat untuk berubah cek Nabi bunuh saja cina kami nantu teh Nabi dengan perhitungan siapa yang disuruhnya menurut ke Rasul Ali mencabut pedangnya karena Allah Bismillahirrahmanirrahim kamu ngestiru poe itu iman wae ka Allah sekitu di penjara di masjid cik atau mikir Aku bunuh kamu atas dasar perintah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rek ditublaskan yiduhan bu. Trot. Asupkan deh. Terjadi. Si kafir itu bertanya. Eh nah terjadi. Kau dengar aku mencabut pedangku. Menyebut apa? Bismillah. Menyebut nama Allah. Tapi ketika aku akan bunuh kamu, kamu meludahiku. Aku tidak jadi membunuhmu. Lain siernya. Nah, aku takut kau terbunuh karena nafsuku. Bismillah tengah ngaman Akhirnya dia masuk Islam. Sehebat itukah Islam? Nges dititah ku Rasul bari minantuna keur ngabunuh kapir Terjadi gara-gara diciduhan mun aing di mutilasi Uh, dicacak, digula asem, direnos, dijeun eupan gurame. Saya dapat pelajaran, oh keren. Jadi nepika di Ciduhananya jadi asup Islam maka kudu sabar Rasul diludahi males te lain boga ciduh isukna reka masjid di Ciduhandei males te lain tewani isukna di andai tapi ketika yang meludahinya sakit pertanyaannya adalah siapa yang paling dulu menengok orang yang meludahi itu menahan hawa nafsunya surat An-Nazi'at ayat 40 wa amma man khawfa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa karena rasul takut kepada Allah tingali minantuna wae guguruna kami tohana Rasulullah bisa eta aya parentah ngabunuh terjadi gara-gara siun bersikap karena nafsu maka ada ayat nanti apa araita manit tahoda ilahahu hawahu tidakkah engkau perhatikan banyak manusia hari ini yang memperturutkan hawa nafsu na. jadi beramalnya pun karena nafsu bukan karena ilmu wala takbu malaysa lakabihi ilmun jangan kau mengerjakan satu perkara tanpa ilmu karena semua akan diminta pertanggungjawaban mata telinga dan hati mata sing taliti makai mata celi ati rek wae jadi lamun ngaji campuria ya teh nafsu hayang kapuji OTW TSB kersaha eta jangan ping aku karena aku di rokaat ketiga ganti rokaat wae bebeja si eta lebay manis ya kersolat di beja-beja di grup WA terpercaya ya foto orang geruku ya maka ada ayatnya Wa amma man khaffa surat An-Najiat ayat 40 tulis biar punya rujukan wanahan nafsa anil hawa. Tanda orang yang takut kepada Allah itu terlihat dari dia pandai mengendalikan hawa nafsunya. Maka Nabi menyatakan, "Laisa syadidu bisyur'ati innama syadidu yamliku nafsahu indal godobi." Ibu catat yang jago itu lain sahok kedua gaplok nya capetang balas miwarang tukang bobok tukang tarok taroknya tukang gelut lain cek nabi mah manusia yang juara dan jago itu adalah yang mampu menundukkan hawa nafsunya ayak pi amek gentet tapi kalemnya siapa mah humble non atuh amek wae ah bising mau ker amek sehingga datang ke imah pemajikan wad alud balud jamadud batur manges make jam rolek imah jamadud weh batur boga bang ima bang kenue assalamualaikum tong saruana ditanya ngabalir tanya dewe assalamualaikum terus tanya cina coplok beheng ya, maka ada satu ayat di Jatsiyah ayat 23 surat ke-45 apa yang tamani tahoda ilahahu hawahu maka pernahkah engkau perhatikan melihat orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kenapa itu terjadi? Wa adallahullah karena dia tersesat dan Allah membiarkan dia mengikuti hawa nafsunya. Kita, gitu, we nu gede amek mah. Hayang nate digugu nu gede amek mah. Ya kan ker maka bege kajebak. Nah maneh wani ka urang. Emang orang wani mana? <laughs> nyawa sama kurangan sakit kieu cuk, hayang mah bawa kabeh poho orang teh imah teh nu pamajikan init tuh dia naon imah imah orang eh nya abi nu init <laughs> teteh mun init teh lu teteh sugane digeroan deui pas keur gontai ngait baju kana paku cicing gr paku awuh <laughs> untung nah amek mah maka menahan hawa nafsu gunakan mata telinga dan hati untuk menghitung murek amek teh hitung hela jika rek amek kana handphone es 20 juta rek ningang di dispenser can lunas ke Kolombia naoge naon ya maka berkata dah dalam menjelaskan ayat ini orang-orang yang mengambil hawa nafsu sebagai ilahnya yaitu tidaklah menginginkan sesuatu kecuali dia melakukan karena dia tidak takut kepada Allah poeken nu mematak menunga bunuh nepi kawani jeng muti lasina hanjelu Jika kasus kamari di Garut tong disebut kasus pina gibah pina rakaun, riweuh we pokona Tersadar itu teker migawena da nafsu maka pencegahannya gimana Ustad pencegahannya bisa dengan berbagai cara tadi yang pertama saum dua wudu tiga perbanyak sholat mau aja lemak ke salat nafsu Umar itu gede amak bu Umar bin Khattab itu preman tapi terbunuhnya faham lagi apa lagi sholat jadi tadi lawan padahal mau di luar sholat mah sok san wani syariun untuk ke Umar mah tapi dia terbunuh ketika sholat artinya dia bisa menundukkan awan ceb mawon Tenanau udah jelas baliknya jadi hiji saum dua jaga wudhu tiga solat kalau engkau marah dalam keadaan berdiri duduklah calikalah tong nafsu calikalah nafsu kene tidurlah ngesare muter bakat gua amak alungan nggak balong ya maka jangan menebak kalau tidak ingin terjebak jangan terpaksa kalau tidak ingin tersiksa tundukkan hawa nafsumu jangan jadi ilah Jangan jadi Tuhan, jadi sembahan. Terselesai masalahku ambek cicing hela, ngopi hela, tarik nafas. Tenang, loba ibu ibu-ibu garo singsat datang ke imah. Ustaz, ngesan rumah tangga teh. Naon atuh kalem hela iroh diuk hela kalem, seterek naon kumaha kumaha. Salagi di balong wae nyaku naon. Heun melong wae ku kubu 3 jam, urang mah di pelong 3 jam. Ibu ulah eleh geleng ku kumul, ibu nawe jiga ku kumul atuh. Sok susah dari wae eh nyesok waregen lah nafsu nak jika nuka surupan kan nafsu yang tak terbendung kata jadi keluar gitu jadi bab nafsu itu panjang ceritanya maka Ibnu Qayyim menciptakan buku khusus tentang bagaimana menaklukkan hawa nafsu salah satunya tadi maka ada hadis anna yujahidu nafsaka wa huwa kafidatillah ajawajalla tanda seseorang yang ingin meraih keridoan Allah dia menahan hawa nafsu. kita nanti ngobrol ay ibu amak-amakan teh kunaon ya teh Nepika garosing sat, singsat poho di Purwadaksi teing nyaho ke dimana? na Instagram loba gara-gara hutang silih jenggut parbut salaki loba kunaon ya teh oh tuh paham jadi penyebab hawa nafsu muncul itu tidak paham untuk apa hidupnya maka Nabi mengeluarkan kalimat la tagdob walakal jannah. Jangan marah kalau kamu ingin masuk surga. Siap Bu tidak marah? Lain temenang marah, di mana letak marahnya? Boleh marah, boleh, tapi karena Allah. Misalnya budak hese salat sok ambek. Mama mambung nyeri dua kali. Mama ngelahirkan maneh teh nyeri, tapi lebih nyeri mun maneh asup neraka salat. Tara, oh. Menang ambek menang angkat halis untuk hal-hal yang kemudian dengannya dia jadi dekat kepada Allah Rasul marah hati-hati wudhu tesing sing apik sholat tong ganceng ting rurusuan Rasul marah lagi Jumatan ikhmarot, ainahu matanya memerah faidakana mungziru jes seperti komandan yang menyiapkan pasukan innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min husyuri anfusina berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu wa min syai'ati amalina berem atuh beungeutna teh socana hurung asep nabi mah ayo urang nu berem teh makmum panona gamu jair dasare jumaahan teh nya tibalik Rasulullah mah tegas jadi eueuh nu nunutang teh urang mah anu anu be makmum gara-gara sah ayaah kejadiankerjemahan diukna panharepna batuat salah doa juga nama Imi cura tahu hudangrek salat didanggen kumakm lain kabur pengacian Bu hilang keseimbangan adadalik do tuh tapi pinter eta jelema ngagabrung ke orang Ustad Nuhun ku ceramah Ustad Abi Tibra koplok berarti ngaji nate ngaji her eta ya maka nafsu teh banyak nafsul amarah nafsul lawamah nafsul syawalah nafsul naonnya banyak ada nafsul mut Ma'inna itu yang sering kita dengar. Tanap teh kudu tenang. Tenang mah syaratnya satu ingat ke Allah, hati jadi tenang. Ibu ingin jadi orang merdeka? Kusa dikasih nak. Saya doakan dulu ya mumpung hujan masih turun. Yang hadir di sini yang masih tenggelam dan terlilit hutang semoga dilunasi. Tayo iya can merdeka. Loba nu amin keneh. Berarti baru gak hutang. Tanda orang merdeka itu terbebas dari hutang. Cong John we kamu mana ke? Mana Woi. Santai we. Beda nu buka hutang meninggal lima make jaket kulit lalaki hidung jonggong badak gebeg dep kolektor. Temerdeka. Jadi merdeka itu wanahan nafsa anil hawa. Eueuh nu kecuali ke Allah, maka Ibrahim pun tidak hangus dibakar api. Musa pun selamat dari tekanan Fir'aun dan pasukannya. Laut pun terbelah. Merdeka. Maka tenang itu ala bidikrillah tatmainul kulub. Ada Allah nggak di hati kita? Lamun hatena balaku benda, dipan, gupet, lomari, dispenser, magico, magic chair, uh, oh, alo, alo herinen, uh, mau tenang, jedak jedug gue kantong karek anyar meli kemarin TSB ningali kantong batur geus bade weh beda warna yang nu itu ah semua kebendaannya dikeluarin Allahnya masukin tenang ala bidikrillah tatmainul kulub eta eh, obat hati ketika nafsu ngaberung amarah memuncak sok buru zikir wirid salat istighfar astagfirullahalazim Ya Allah, kenapa saya teh marah? Oh, ganti hatinya dengan hati yang baru ya Allah. Hati ini milikmu ya Allah. Jangan aku dititipi hati tapi digunakan untuk marah-marah. Allah marah yang ngasihnya. Makanya bersihkan hatinya. Jangan hasud. Apa itu hasud? Sering saya katakan di sini, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, kegebegan jadi setruk, kegebegan jadi gula darah, kegebegan jadi asam urat, kegebegan jadi migran stres roromehun suku wae teu urus ngoetan karpet masjid mun ka masjid teh perepet perepet perepet kan rudet eta teh nepi ka diri wae teu urus kunaon eta nafsuna mikiran wae batur ningali tatangga sirik tatangga salgina anyar kebeg tatangga mobilna anyar kebeg tatangga imahna kuriak kebeg tatangga budakna make sepeda anyar kebeg nah isi roh mikirihjaan menema Batur mauriak mau bena anyar sepeda budak na halus salah kina anyar Hai manema begang reggung karena nafsu gegebegaan weh has dua Ujungku urang lahir menang-urang Hai urang nusaha eh, manusia Hai tulu Uju hasud ria hayang kaciri wae makai untuk emas daraman sadayana teu atuh suku ge api-api gagaro oh, ada yang kadenge gengge milih asin di pasar ge uh dikituan nepi kehancur pindang tongkol teh hareudang ningalikeun cincin ria ria anas ingin lihat manusia ujub hasud ria takabur bu ngahina batur ah eh, seta mau nanaona jika setan we eh, seta mah tinu tanah aing mati tinu sene eh hati-hati mulia mana tanah jeng sene nya mulia tanah atuh tanah membanyak kandungan sene mah hanya satu kandungan bara saja tapi setan mung sujud ke Adam pedah diciptakan dari tanah eta nu pinapsueun teh maka marah itu sebagian dari pekerjaan setan marah kepada Adam datewani ke Allah mah maka permusuhan sampai akhir hayat gitu we jeung setan jadi nafsu mah pagawean se setan elehna naon seuneu kucai maka cek nabi munker hamak rudet ruwet ribet sok wudu seseh banget eh kan abi mah bu sok baru barudak nubara raong di jalanan ambek wae nu ngambek kakolotna ayang motor tadi gugu ustad eta mi ape budak bu sendiri donya kumaha abi weh tewak talian alungkan ke balong terem terem cina tiis udah nggak golak balong nate jika karbit ya jadi kita akan kembangkan tema menahan hawa nafsu ini wanahan nafsa anil hawa ini dengan tanya jawab Silakan ungkap persoalannya bagaimana menyikapinya. Kalau nanya Google dia jawab semaunya, komo oh, kuotaan mah. Kalau nanya ke Al-Qur'an dia jawab semuanya. Maka Bu MC kembali ke alamnya. Silakan bising ayanu Badenaros tentang tema kita hari ini, menahan hawa nafsu. Silakan, tuh ada tuh. ya, Pada ibu-ibu kami persilahkan untuk pertanyaan. Berapa pertanyaan Pak Ustadz? Iwan 2, Ahwat 2. Yang ya? pertanyaannya bagus boleh pulang. <laughs> Pak Ustadz Uh, sebentar. Dari Ibu itu aja dulu ya. Sebutkan namanya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tina dari Sukapura. Siap. Nah, ini kan saya mau bertanya, bagaimana menghadapi orang tua yang kebetulan terkena demensia akut ya atau pikun yang selalu bertanya berulang-ulang, kadang dalam hitungan menit bisa berpuluh-puluh kali sampai menimbulkan <laughs> kesel dan nafsu. Apakah saya e, kalau meninggalkan dosa kan daripada saya marah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Berat, Bu. Makanya ada ajarannya anak Islam, komo kukolot. Ada nabi yang diuji oleh orang tuanya ada? Ibrahim alaihissalam. Belajarlah kepada beliau bagaimana menyikapi orang tua yang menguji. Sabar weh. Indungnya dasar ku anak baheula dikitu karek dimandian, hulin kasolokan mandian di nges di kayu putihan di minyak di ditalekan ngising di salinan di nges di bajuan anyar di dahar sayur bahe boleh nafsu tapi siapa nih objeknya kalau orang tua daripada ibu marah di depannya ibu nu wudhu tinggalkan yang menyebabkan kita nafsu tarik nafas dalam-dalam ya karena buruhnya jelas bu surga bu maka kalau bersungguh-sungguh dalam menahan hawa nafsu buka Al-Ankabut ayat 69. Surat ke-29. Waladzina jahadu fina lanah subulana. Kaditu nanti ayat nanti nganahan wa inallaha ma'al muhsinin. Jadi nahan nafsu teh sebagian dari kebaikan. Kalau ibu tahu bahwa itu teh penyakit orang tua jika rep diulang-ulang. Tadi teh ngasih ditanyakan di sudah jawab dengan senyum iya. Iya, iya kan kepikunan. Maka bersyukur kalau punya orang tua pikun dan masih ada layani mereka. Bisa jadi itu ladang surga kita dari Allah. Dari tadi mau mah kabayar kolot mah lebih itu kitu ka urang. Tai urang maka kadahar ku kolot. orang pernah nggak dari tai kolot? Eh pernah sih mama mah. Eh pi mama mah kerbotramnya, botramnya yang tetangga di teras. Mana keur lulucuna. Mama odon ina. Sugante yang dodo Cina. Rukutuk didinya ada dipangku pangku di omehan ceburu iya keburu tiis datang kukumah di dahar matak nepi kainan taik orok mah indah matak si ibu kasusnya klasik berkelas dan asik itu ujiannya bu kalau ibu kira-kira bakal menyakiti hati orang tua ibu ngaleosila sekedap wudhu datangi lagi usapan doa ke simbol sebetulnya Innalladzina jahadufina lenah dianahum subulana. Kalau ibu sungguh-sungguh nanti Allah bukakan jalan. Bisa jadi si ibu nanu cager, urangna nanu beri ekstra kesabaran. Kalau ibu mau belajar sabar, ke orang kopo ngapoe dilatih sabarna ku macet. Ya, oke. Okay. Ada lagi? Sok Bu MC. Di depan ya perwakilan. Uh, Iwan dulu ya, ya Pak Ustadz. Iwan, oh aja ya yang paling depan. Sebutkan namanya ya ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rifki. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, ya. kan tadi ada pencegahan agar hawa nafsu biar tidak marah gitu. Caranya dengan puasa, wudhu dan sholat. Nah saya pengen bertanya, ada ada tidak cara untuk menahan nafsu agar tidak sombong gitu soalnya saya kalau misalnya mau melakukan sesuatu ah mau ini biar kelihatan ini gitu ada gak caranya gitu terima kasih sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kan nafsu itu muncul dari pikiran-pikiran buruk dari angan-angan kosong laisal iman bitamani jangan tulul amal iman itu bukan hayalan jangan merasa beriman kalau belum diuji coba dapin nafsu hungku atuh. parentah-parentah ibadah coba subuh tunduhnya zuhur ripuh asar ho maghrib tiris Isa Hareddang tahajun pawujud jeung selimut caat asa dibangsat poligami asa didolimi ayaah sebaliknya summa ah. amalanai yangngka cirikubatur tadika ciri kuba Batur diterkeunhamdulillah Abi kamari seminggu teliren ngawas khotam sebara kali padaa sum kay ah. gibah ngomongkeun ka gorengan batun pika kebaikan mana beak tay yuk sok ayah nah teteh arek migawe iya ah supaya iya tenanawan selama dalam koridor mah di sana arek duha supaya menang rezeki tenanawan tapi niatkan karena Allah dari rezeki mah kejutan termasuk dari angan-angan kosong ini Nabi berlindung Allahumma ini a'udzubika sok saya sekali Allahumma, ini. ya Allah, aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa' dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tahawa nafsu mah muncul tina informasi nu salah hoax nu dipikiran pikiran jadi angan-angan ce salaki ece di trans jeng awewe udah awewe teh loba sakitu berita nama nebi kanyaliksi ngaherang salaki hayangi soke ngaladangan sorangan urutan beresan alah tegenahun sete angan-angan pikiran yang buruk maka penetan pantau celi min ilmi layan pak dari hoax hoax informasi-informasi yang salah nggak perlu tutupan celi karena stroke diabetes asam urat migrain kadituna riut wa min qalbil dari hati yang tidak khusyuk karena informasinya salah dina hati sampah resah gelisah gundah gulana melo risau jauh dari Allah daeta numpuk-numpuk informasi itu perlu didengeken ditarima di pikiran kurang mikirna gitu we mikiran belum tentu terjadi jadi tahoyul berhayal nah kemudian wamin nafsil atas terkait dengan tema nafsu yang tidak pernah kenyang Ustadz bagaimana tip and triknya satu, ingat Allah kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Terus tiap melakukan suatu bernilai ibadah teh, kudu ingat bisa jadi etete ibadah terakhir kita. Bahwudu biasa kesini wudu dulu. Ya Allah bisa jadi ini wudu terakhirku. Jadi wah kepentingan kecuali sienku Allah. Bisa jadi zuhur barusan zuhur terakhir kita nggak ada kemustahilan jadi kuncinya ingat Allah nomor kedua ingat mati terus lupakan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain lupakan kejelekan-kejelekan orang lain kepada kita ingat-ingat kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita lupakan kebaikan-kebaikan kita kepada orang tak eta jadi niatnya lurus we da kadang ibadahnya makin nafsu mah teu Allah salat subuh menang arisan nomor deet nu biasa nua nu biasana dua jadi genep nah cek eta salat nafsu itu jengker isuk orek jengker isuk lain ustad habis teh bahagia jadi ah dua wae alus komo genep eh nafsu eh nafsu mah enu positif enu negatif tapi efeknya jadi negatif karena mawa karep sorangan jika ibu kerja harngunah tulu we ngalimet muntah kamarkaan anta. maka nabi tidak pernah makan sampai kenyang, tidak pernah makan ketika tidak lapar. Berhenti sebelum ken. Ayo orang, mah uh kada demes dong. Nepi ka aya kulit sampai di gula asem ditumis nu kitu dihakan. Cek doma teh. Mm. Aing mah ukur dauna. Nice ya. Eta domba ngadahar daun sampai, tai nawae payu jadi gemuk. jadi pupuk Hai ur nga dahar doma Taai urang payunte maka mencid kurbante lain mencit behenna mencid sifat kebinaangan mencid ego mencid nafsu Nu biasa diarkurang tem Bismillahlah sifat nabi naaka orang jika ibu Saaka peng jika hayam diuran hudku Batur ulah kumaneh salaki deketan Batur di seredan kumanen diuruskan en terpengaruh daging hayam man tong lodar hayaam namun lalaki kamari kata kan sate doma takku nanti juga doma aya bikang Batur diuan Kakak jagalah hati jangan kau kotori dikir dikir dikir Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yasha wa min nafsi la tasba minimal a'udzubika kalimati la tamati min syarri ma Ya Allah dibungkeulkeun kieu loba nu kajebak tah ada sahabat ketika marah tersaksikan oleh Rasul. Jadi sahabat ini dimarahi, "Sia teh bla bla bla." Rasul tahu, diantep weh. tungku eh, teu ngalawan. Tapi tiba-tiba nyeri meureunnya nyeri pisan da cengkat. Rasul ngaleos. Dia kaget, "Kenapa Rasulullah lari?" Ketika kau dimarahi tidak melawan, aku suka karena malaikat yang dekat denganmu. Tapi ketika kau tengadah cengkat, ngamuk sih si cepot, tulung tulung. dah nu datang eta setan, makanya aku menghindar. Pinternya Nabi manya. Aduh ya tipe gawean seumur hidup bu. Aslina, daku nafsu pun punten. Anu beki tanah, beki wilayah, beki harta di selangan, di rumah sakit sabelah dan pembisnis tanah anaknya datang pak ayah nurek ngajual tanah coplok lah ganong di mana eta ya, sakumaha legana ganong bapak kan itu nafsu itu tidak pernah kenyang kecuali dengan tanah maka Nabi berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang preman tukang gelut manis ya gering wae bawa anu ngajak gelut ka mana cokot bedok wae kadek aduh Saya preman Bu usus buntu bawa ke rumah sakit khusus buntu mah ku nyeri untuk khusus buntu uh diasupan kateter teh nyeri atuh ah. pas nges cager mah poho ke dokter dok apa tuh saya preman di dia jadi saya mau amayar berobat ke cek dokter teh nyata nanaon eh kan punten mi HP gunting di jero tinggalin dok cokot ya <laughs> nya gitulah ya luruskan niat siun ku Allah ingat maut tong loba mikiran batur sanajan bentuknya orang pernah ada ke batur oke okay, next kembali ke akhwat akhwat di yang ya? di belakang ada nggak teteh yang abu teteh bisa ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan dari Cicahem mau bertanya, uh, Ustadz gimana kalau misalnya kita marah, terus nyesel, terus tiba-tiba marah lagi karena terpicu, terus nyesel lagi, minta maaf lagi, taubat lagi sama Allah, itu gimana gitu? Soalnya kan kadang-kadang itu yang bikin kita, uh, eh, kita jadi down, terus wah kita teh gagal gitu tobatnya sempat kepikiran kayak gitu nah gimana caranya biar nggak kepikiran <laughs> kayak gitu hmm. mangga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini unik ini dan semua mengalami salam ambak nyesel alhamdulillah astagfirullah tapi amak deh nyesel deh rakitu wae tenanawan ngananawanan hindari persoalannya orang tadi dia tapi kakehulun hungku nu mabok nu bobogohan nya kaciri mamak deui pindah nah kan kecek nabi mun aya masalah rumah tangga nu piambekeun tong wakabali kami toha pindah tempat sare kamu di kamar aku di sofa tapi tong dikunci bising hujan udah bener atau hujan bu piamakan macan ngan nyesel, aduh kadung diamekan ayah butuh ayah hujan banyak tungtungna kan teh patongong-tongong Hujannya bagi ngagedean bagi tiris. Aduh aing amak tadi. Jadi nggak ada untungnya amak teh menyesal. Tapi ditoya kadon ngamek di amak deh Tungtungna pura-pura ngalagregeun manewe tidak dipandeh Kebut manena kajebak nanya. Naon eta lagrad? Sarung. nang kebut ayah urangan. Katanya we ngobrol. Teteh hindari tempat itu. Jadi kenapa banyak KDRT? Karena ditagenan. Si menyolot ngahindar. Sok sama ngubaran kasurupan gitu eh jelema tilu poe kasurupan kebetulan saya dengan takdir Allah lewat sana sad sad sad naon ieu ngarariung turunilah turunilah istilu poe ngamak di kamar kosan awewe, kunaon dia kasurupan geus tilu poe stres Nasi kosongkan kosong. Tong diriung we. Rek dinaon ku Ustaz? Geus kosongkeun kunci. Dua jam cagur meni ditaringalkeun. Jadi sebetulnya dia butuh perhatian. Eh aslina tong dianggap heure. Sok mun aya nu kasirupan geruan saya. Mun teu cager wae sunut sukuna ku samsu. Wah. Eh da entong dilawanan ku Quran, Quran malin ke nu kasurupan keur amalkeuneun. Urang pernah ngubaran nu kasurupan dipangmacakeun Yasin tah. Jina teh nah salah tajwidna jadi urang nu era. lagi kawe ngo anu gitu mah tahuu ngauk kamuuk tapken dan cagur mundi responu gitu mah bikin aja pun Aing tipa mumpuktisancangjininnaonjinin anu ngespinaka Banten urang disluk heral gitu bener manehjin Ck warna kolor urang naon mau ulang punyanyajinin oh, apa warna uh oh, jinin buta warna tapi bener dah orangnya tadi kolor he <laughs> jadi teteh keluar tina zona eta tinggalkan yang menyebabkan persoalan itu memicu memacu munculnya hawa naf out of the zona itu jadi dari Ikhwan di belakang ada nggak bapak bapak ya sebutkan namanya ya pak ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau bertanya uh, bagaimana cara menyikapi hawa nafsu orang tua yang uh, ketika ada uh, seorang anak sudah pengen menikah tapi kata orang tuanya teh harus punya apa itu apa ini gitu. <laughs> apa ini apa ini apa itu apaan tuh? kumaha jang kumaha ya kata orang tua teh harus punya rumah dulu atau apa dulu gitu bagaimana cara menyikapinya men kasih bapak <laughs> pasukan mimitian oh. tina boga istri boga pemajikan abi teh dirizkian ku Allah bapak tinggali gerak surat anur ayat 32 bere Alquran sok baca ku bapak artina babi Arabna nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antaramu nanti kalau miskin aku kasih rizki walau banu kawin macayat eta amun kolotna mempersulit ay si bapana mau kasih makan itu si mana ya kan itu Ayah, oh bapak yang doi juga nama Nggak suka kawin masa aja si bapak bareng jang perlihatkan dulu ahlak kita dakolot kalau mah melang melang geus rumah tangga we melang Kh ceriknges rumah tangga urang tadi hajatan di tendaan di beronan di weddingding ke dipangmelilikken jupa-jupa peyemketan basso tahuhu air rumah tangana gandeng wae recok wae cerik tak kalaut mau melang na tapi Ka beres di urang Kak incu urang si bapak enak orang hayang kawin nyonya tuh melangen mana can boga gawe awas ngeri ripuh kolot sebenarnya kolot mah ngeri ripuh orang boga gawe ge an incu ke an imah kan hari ibu sok menyatakan mama segalanya nyat segalana ku mama jadi yakinkan dulu orang tua teh tanu hademah, ses dulu disuruh sama orang tua pirek itu wae gerak kawin ah, nah mah mana gawe ukur ulin wae kawin ame anu ngurus nah, ketika orang tua khawatir kepada kita meren orang teka ciri can bisa ngurus diri can bisa ngebahagiakan kolot melangkene mawa anak batur telu ditanggung jawab bijak aja pentawe do anak jadi kumaha tuh pak supaya abi bisa nikah ridho Allah ya dirodo orang tua sampai hatinya lembut ya sabar ya setu kuat sok ayana mengeste kuat cegatan di lawang hayu bu bu hayu bu insya Allah yang ngait minimal ini nini lah bawa kasih bapak kali itu sina si bapak bogohun sok hiji mana 5 menit lagi satu lagi Pak Ustad siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. Uh, eh, dengan Bu Neti, Ustaz mau tanya. Siap Bu. Uh, saya punya teman apa tuh uh, eh, non Muslim. Saya kan mau apa tuh mau sholat, tapi maunya di masjid yang lain. hmm. Tapi dia suka marah-marah. Kenapa kok Bu Neti kalau mau sholat di luar? Saya kan saya kan ada apa tuh alat-alat uh, sholat katanya gitu. Selalu bilangnya gitu. Itu gimana uh, solusinya? Jadi ibu teh boga bebaturan non muslim. Iya. Tapi ibu mau sholat ke masjid. Iya. Ta, tapi dia juga punya walaupun punya, non iya, muslim. Iya disediain gitu. Ibu nurudet teh geus ladangan, sugan jadi hidayah. Amin, amin, jadi, amin, Jadi Pinapsun ibu teh. Iya. <laughs> nah, ya unik ya nu terakhir mah. Atuh ladangan we bu ladangan. <laughs> Ya, ya. Cina ningalieun. Saya sering sholat di rumah non muslim ya. dan toleransi di Indonesia tuh keren banget. Kemarin ya. mangkukna saya upload videonya tuh di Tirta Yasa. Kemarin lusa jadi ada orang ngejar saya seminggu selalu begitu. Cowboy, orang resep grup band reggae ngarana teh Alexander naon gitu, orang Flores. Ustaz lagi di mana? Saya pengen ketemu yang asup Islam. Saya Islamkan saja di depan toko waktu itu. Tuh, entong dipersulit. Dak, komo awewe mata wajib ke masjid artinya toleransi saja sok diuk sholat sama di Santo Yusuf yang ngilu sholat ay ke darurat mah di gereja menang sholat menangan ulang ngahajakan tiap sholat dan munah oh, di gereja weh <laughs> ya enggak soalnya kan saya menghargai masa di rumah orang kan dia yang muslim mau. gitu tadinya gitu oh, iya, perasaan saya sudah, cuma sudah yang sudah Enggak sudah minta hamburan tayana ibu <laughs> tayana ibu wih tidur tadi itu rek sholat nggak anu harita <laughs> Oke. Okay. Siap Bu. Yuk biar kita bisa menahan hawa nafsu sesuai tema kita hari ini. Ini doanya. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ini. Aku. auzubika, Berlindung kepadamu. Min ilmi la yanfa. Dari ilmu yang tidak bermanfaat yang mengotori pikiran, hati, dan perasaan sehingga mempengaruhi hawa nafsu. Wa min qalbil yahsha dari hati yang tidak pernah ada rasa takut kepadamu ya Allah. Wa min nafsil la tasba dan dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain dan dari permohonan-permohonan la yustajabalaha yang tidak diijabah. Nah ini doa pelengkapnya. Allahumma ya Allah ini aku as'aluka memohon kepadamu ilman nafi'an ilmu yang bermanfaat warizkon wasi'an rizki yang luas wasyifaan dan obat mingkul lidain daripada segala penyakit jadi obat nanti doa bu nafsu mah jika orang leles hoream ngadenge adan kan pal bahaya anas sholah ya lal falah mah jawabannya teh sarua jika numimiti mimitina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah syahadu la ilaha illallah syahadu tapi pal bah hayya ala shalah kumaha jawabannya tapi munteng ngaji salah nempat ke nana tad wanita kasih itu conggung badag lahola lahola malah nyampe gelut lahola mah menandakan kita tidak punya kemampuan termasuk menahan hawa naf nah, teknik nate hiji saum dua wudhu salat opatmunngemek bari natung bari diukngerukg ngagoler tulu naon tadi teh lingkungan dihindari penyebab pemicu nafsu itu dihindari kira-kira y piri betonpirributen ini ini tak hijrah teh tong sarana malah hebat na salat hijjiide aya jilmakr para sehat parabucai maklum Halodoh dong saya kerwirid we di masjid teh ngesolat isya angke ah, ah betah kene torojo sa itu kantor RW naon rame sabedogna sabedogna nah mamawa urang gara-gara naon parbut cair ke masjid saat beng beng ger, ribut cina buru ustad gak itu mencerong nafsu naon sia ka dieu kalem atuh bray saya mau sajadah mau mau pipiluan naik sholat bubar bu tak hebatnya sholat. mentak mun ayah nu ngajak pasea ka urang wudhu amparkeun sajadah sekedapnya sholat hula. eh aslina cobaan da gratis salaki ngadat salat hareupeunana sok rek ngamekna oh. sami Allah geus ngamekna Allah sok ikan. Asli aslina Salat mukjizat. Jadi obat hawa nafsu mah perbanyak sok. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Bagi yang dekat lokasinya ke Cileunyi dan Ranca Ekek nanti aduh udah ada iklannya pada Isya saya di sana ya. Itu saja aku lu qouli ada astagfirullahalakum robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doakan yang punya hutang semoga lunas. Amin. Yang berniat haji dan umroh tahun ini pergi Amin, yang sedang ya sakit disembuhkan, Amin. yang nyari jodoh dipertemukan, Amin. yang berdoa semoga diijabah dan diwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.